Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Griagus Salim 77 Bekasi Data FM 107. Selamat malam rekan Dakta apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan rekan Dakta untuk edisi yang uh, kali ini kita akan bersama Ustadz Haji Ahmad Rofi LC. Ini uh, selaku pengasuh pesantren Al-Iqtisom Karawang. Dan kita akan uh, membahas kitab Bahjah Kulubul Abror dengan tema ikhlas. Jadi untuk rekan-rekan data yang ingin berpartisipasi, memberikan pertanyaan dan juga tanggapan, silakan nanti bisa gunakan melalui SMS di 0815 dan untuk line telepon bisa kami eh, gunakan di 8816363 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik kita langsung sapa Ustadz Ahmad Rofi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Iya, baik dan uh, langsung saja mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang uh, apa yang namanya uh, Bahzah Kulubul Abror ya, kita Bahzah Kulubul Abror dengan tema ikhlas dan untuk rekan data anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga uh, tanggapan nanti di SMS ataupun juga lantai telepon.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 terutama adalah nikmat aliman dan nikmat al-islam yang dengannya kita mudah untuk selalu berjalan di atas jalannya yang lurus. Rekan dakta di mana saja Anda berada, e, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian suatu kajian dari hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan apa yang menjadi pendamping bagi firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim dan sebagaimana diyakini pula oleh kita sekalian bahwa al-hadis adalah sumber yang kedua dan setiap muslim wajib mengimaninya sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai rujukan dan sekaligus pedoman di dalam dia berhidup dan bahkan menggayuh hidup dan kehidupannya. Nah, oleh karena itu sedemikian pentingnya kita mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya tidak akan e, berlama dalam menjelaskan hadis apa itu hadis dan seterusnya Walaupun bisa jadi bahwa ini adalah untuk kali ini merupakan pertemuan pertama dalam kajian hadis ini. Tetapi eh, saya langsung menyampaikan bahwa apa yang akan menjadi panduan dalam kajian hadis ini adalah saya ambilkan satu kitab yang sangat agung ya, yaitu karya besar daripada salah seorang imam Al-Syeikh Abdul bin Nasir As-Sa'di. Beliau meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Banyak karya beliau ada di dalam masalah tafsir, ada di dalam masalah fikih, ada dalam masalah hadis dan seterusnya. Dan satu dari karya-karya beliau itu adalah hadis atau kitab yang akan kita insya Allah Ta'ala kaji pada malam hari ini. Kitab beliau ini adalah berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berserinya hati orang yang beruntung dan kerinduan orang-orang yang soleh merupakan penjelas terhadap hadis-hadis berita-berita yang simpel dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini sesungguhnya terdiri dari 99 hadis. Di dalamnya adalah banyak berkaitan bukan saja satu masalah, tetapi masalah yang sangat beragam, yang sudah barang tentu setiap kita yang sempit kesempatannya untuk mengkaji hadis, maka mudah-mudahan kitab ini adalah merupakan jawaban karena mungkin bisa kita katakan bahwa waktu kita sempit, ilmu yang harus kita ketahui sangat banyak, sementara e, jawaban atas tantangan-tantangan itu adalah harus dengan mudah bahkan instan dibutuhkan oleh kaum muslimin saat ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bahwa hadirnya kitab ini dalam eh, pendengaran para rekan dakta sekalian akan memberikan jalan pintas untuk bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hadis Rasulullah SAW itu adalah jumlahnya puluhan ribu bahkan bisa menjadi ratusan ribu dan itu adalah sangat sulit kalau kita mau pelajari satu persatu mengingat waktu yang tadi saya katakan relatif sempit akan tetapi eh, hadirnya buku ini mudah-mudahan akan memberikan eh, penjelas kepada kita sekalian adapun untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis yang pertama kata beliau di mana judulnya adalah beliau e, beri e, judul dengan al-ikhlasu fil aqwali wal a'mali. Al-ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Para rekan pendakta, rekan dakta dimanapun Anda berada, tentu setiap kita adalah sangat membutuhkan ikhlas. Bukan saja sangat diharuskan untuk ikhlas, tetapi sangat membutuhkan untuk ikhlas. Karena kalau kita katakan bahwa kita harus ikhlas, kita hanya memahami bahwa ikhlas adalah sebagai satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau suatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah tentu sudah sepatutnya. Tetapi ketika kita pahami bahwa ikhlas adalah merupakan kebutuhan, maka di sini akan lebih merasuk ke dalam jiwa kita bahwa tanpa ikhlas kita tidak akan beruntung. Dan keberuntungan itu adalah dibutuhkan oleh kita sekalian. Maka dari itu, ikhlas adalah merupakan suatu hal yang kita butuhkan. Karena tanpa ikhlas kita tidak akan sampai kepada pantai keberuntungan tersebut. Nah, para rekan dakta dimanapun Anda berada, eh, hadis yang akan saya sampaikan ini sebenarnya termasuk eh, hadis yang masyhur. Sering juga kita dengar, akan tetapi merupakan runtutan daripada hadis yang beliau sampaikan. Maka insya Allah Ta'ala kita akan sampaikan hadis ini untuk pertama kali. Uh, kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal.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 Wa mangkanat hijratuhu Barang siapa yang hijrahnya itu lillah atau ilallah kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya wa hijratuhu ilallahi wa rasulih maka hijrahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha barang siapa yang hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin dia dapat abimra'atin yang kehuha atau wanita yang dia nikahi fahijratuhu ila ma hajar ilaih maka hijrahnya <clears throat> kepada apa yang dia niatkan lengkapnya adalah bahwa hadis ini diawali sebagaimana ditambahkan oleh al-Imam As-Suyuti bahwa awalnya adalah hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di negeri Madinah, ketika beliau hijrah bersama kaum muslimin, di mana <clears throat> kata beliau diriwayatkan daripada Az-Zubair bin Bakar di dalam kitab beliau bernama Akhbarul Madinah sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Asyuyuti bahwa Beliau ketika datang di Madinah, maka beliau berhadapan dengan para sahabatnya dan berdiri di atas mimbar. Nah, berdiri di atas mimbar kemudian berpidato singkat dan kemudian mengatakan hadis ini. Nah, para jamaah sekalian, rekan dakta dimanapun Anda berada, Hadis ini <clears throat> memberikan kepada kita nilai-nilai yang sangat luhur. Tetapi <clears throat> sebelum kita lanjutkan, kita fahami terlebih dahulu ataupun kita ketahui terlebih dahulu keotentikan daripada hadis ini. Hadis ini adalah sahih bahkan masyhur di kalangan para ulama dan kalau <clears throat> kita tinjau dalam kutubus sitah ataupun kitab yang enam maka di antara para imam yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dan <clears throat> kalau kita keluar daripada kitab-kitab yang sembilan tadi, maka kita juga dapatkan hadis ini di dalam misalnya Sahih Ibnu Hibban, juga kita dapatkan di dalam uh, As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. <clears throat> nah, para rekan dakta dimanapun Anda berada, uh, hadis ini sejarahnya adalah bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab <clears throat> bahwa ada seorang yang dikenal dengan Ummu uh, Sulaim. Ada juga dalam riwayat yang lain adalah Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini dilamar oleh seorang laki-laki. Kemudian bersyarat bahwa kalau Anda mau masuk Islam, maka aku mau menikah denganmu. Nah, oleh karena itu, <clears throat> orang ini kemudian ikut hijrah ke Madinah dan kemudian menikahinya. Dalam riwayat yang lain, bahwa bukan saja Ummu Qais yang dikisahkan dalam hadis ini, tetapi juga adalah Ummu Sulaim tadi. Sehingga <clears throat> ada riwayat Ummu Qais dan ada riwayat Ummu Sulaim. Nah, dua-duanya adalah dikatakan para ulama memungkinkan hadis ini berasal dari dua orang atau bahkan lebih. Tetapi yang penting bagi kita sekalian adalah bahwa <clears throat> sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bi lafzi la bi khususis sabab bahwa pelajaran itu diambil dari sisi umumnya lafad dan bukan dari khususnya sebab. Iya, baik. Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali untuk membahas uh, materi berikutnya, kita harus rehat untuk mendengarkan beberapa selingan yang berikut ini. Radio Data 107 FM Ustadz Ahmad Rafi Elsi, silakan dilanjutkan kembali. Ya eh, para rekan dakta dimanapun Anda berada. Eh, berikutnya adalah saya ingin sampaikan tentang pentingnya hadis yang barusan kita dengar yaitu hadis tentang ikhlas dan sekaligus juga tentang bagaimana mengawali suatu amalan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ash-Shafi'i, kata beliau hadza al-hadis sulusul ilmi hadis ini adalah merupakan sepertiga daripada ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban min al fiqhi. Bahkan masuk ke dalam tidak kurang dari 70 permasalahan dalam masalah-masalah keislaman. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa hadis ini kata beliau termasuk juga perkara yang penting. Karena kata beliau mengatakan, Husulul Islami ala salasati ahadis ala salah satu hadis bahwa pokok Islam itu adalah dibangun di atas tiga hadis dan lalu hadis ini sepertiga dari itu. Dikatakan oleh Al-Imam Ishaq Ibnu Rahway. Ibnu Rahway, kata beliau mengatakan arba'atu ahadis hiya min din bahwa pokok-pokok Islam itu adalah terdiri atau dibangun di atas empat perkara Lalu beliau bawakan bahwa hadis ini adalah satu di antaranya. Termasuk juga adalah bahwa hadis ini ada yang mengatakan termasuk seperlima daripada hadis. Di mana dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadis. Bahwa fikih maksudnya adalah pendalaman tentang al-Islam itu adalah berkisar antara lima hadis dan hadis ini juga adalah masuk di dalamnya. Oleh karena itu maka para rekan dakta dimanapun anda berada jangan dianggap sepele hadis ini di dalamnya mengandung rahasia yang sangat besar bahkan menentukan terhadap benar atau salahnya kita di dalam berislam. Untuk e, berikutnya adalah saya ingin sampaikan tentang barangkali tentang makna-makna ataupun bagaimana cara memahami hadis ini. Kalau kita kembali kepada lafadznya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata beliau innamal a'malu bin niyat. Innama dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr yang maknanya adalah hanya. Jadi e, kalau kita katakan hanya maka tidak ada yang lain. Al-a'malu bin niyat. Ada empat ragam tentang periwayatan lafaz ini. Ada al-a'malu bin niyat, ada al-a'malu bin niyati, ada al-amalu bin niyati, ada al-amalu bin niyat dan seterusnya. Jadi beragam tetapi semua periwayatan itu adalah mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih. Dan yang dimaksud dengan al-amal adalah amalan. Dan beliau Rasulullah SAW memilih kata amal adalah karena di dalam bahasa Arab bahwa kalimat amal itu lebih mendalam, lebih agung dan lebih e, fokus jika dibanding dengan kalimat misalnya faala Walaupun kalimat fa'ala atau fi'lun atau af'alun itu adalah juga satu makna. Tetapi af'al itu lebih umum. Nah, oleh karena itu karena amalan itu adalah dikaitkan dengan niat sehingga lebih fokus, maka tentu lebih tepat kalau digunakan dengan kata al-a'mal. Al-amal maksudnya adalah amalan dan alif lam pada al-amal adalah jenis sehingga menunjukkan al-istighraq yang menunjukkan terhadap semua amalan apa saja, baik itu amalan ukhrawi ataupun amalan duniawi. Bin niat, kalimat bin niat itu adalah berasal dari kata niyatun dan niat itu adalah kata para ulama maknanya adalah berasal nawa yanwi niyatan dan kalimat niat itu kalau kita telusuri dalam makna yang ditemukan oleh para ulama maknanya adalah bisa bermana al-azmu atau azmul qalbi atau diriwayatkan juga dengan makna lain yaitu al-qasdu di mana kalau azmul qalbi itu di Indonesia kan menjadi maknanya menyengaja sesuatu. Jadi apabila kita menyengaja berbuat sesuatu, nah itu adalah sebenarnya sudah termasuk niat. Sementara menurut pemahaman para ulama atau dalam istilah para ulama, bahwa niat itu adalah tidak dimaksud dengan e, unsur ikut campur dari sisi pelafazan mulut. Tetapi niat itu adalah hanya berkisar pada hati sehingga tidak ada seorang yang beramal sesuatu memulai perbuatan itu dengan mengucapkan bahwa aku berniat mengamalkan ini dan itu karena sesungguhnya niat itu adalah ditunaikan ketika menjelang berbarengan dengan amalan itu diperbuat. Jadi kalau kita mau takbiratul ihram misalnya untuk sholat, maka sesungguhnya seorang yang akan sholat tadi itu berniat di dalam hatinya untuk kemudian sebelum bertakbir mengangkat takbiratul ihram, sebentar setelah itu adalah kemudian bertakbir. Tetapi niat itu adalah lebih dahulu daripada bertakbirnya. Dan tidak boleh berselang lama niat dulu kemudian bertakbir atau takbir dulu kemudian niat. Nah, yang dimaksud dengan niat itu adalah menyengaja sesuatu untuk dia melakukan sholat, kemudian dia baru setelah itu bertakbiratul ihram. Nah, jadi kalimat niat itu adalah menyengaja sesuatu untuk menjadikan sesuatu perbuatan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara eh, niat dengan melafadkan melalui mulut dan itu adalah kita bisa hadirkan bahwa pernyataan daripada para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Berikutnya adalah wa innama riin ma nawa. Kata beliau bahwa likulli, kalimat likulli ini adalah dalam bahasa Arab bermakna istihqaq. Artinya adalah bahwa ketika seseorang itu melakukan ataupun meniatkan sesuatu perbuatan, maka pahala perbuatan itu berhak diraih oleh orang tersebut. Nah, apabila dia tidak berniat, maka orang tersebut tidak akan berhak untuk meraih kebajikan daripada pahala amalan tersebut. Nah, oleh karena itu, innama likulli imanawa artinya adalah bahwa orang itu mendapatkan hanya dari apa yang dia niatkan. Dan di sini pentingnya niat dan ikhlas. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu, hijrah itu artinya adalah bisa bermakna al-qat'u atau diddul wasl atau bisa bermakna at-tarku. Kata para ulama, diddul wasl artinya adalah putus atau al-qat'u. Atau yang kedua adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Kalau hijrah diartikan dengan meninggalkan misalnya adalah seperti yang Rasul sabdakan dan kita akan kaji hadisnya Insya Allah taala yang akan datang yaitu bahwa seseorang itu meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hijratu al muhajiru man hajara ammanahallahu anhu. Yaitu seorang muhajir itu adalah orang yang dia memutuskan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan al-qat'u atau diddul wasal bahwa hijrah dalam artian ini bisa diartikan seperti hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah yaitu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dikatakan di sini faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Apakah hijrah meninggalkan dari negeri kafir ke negeri Islam ataukah dia meninggalkan perbuatan maksiat menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala Nah, jika semua itu diniatkan karena Allah dan karena Rasulnya, maka semua amal kebajikan itu akan Allah nilai sebagai suatu amalan yang soleh. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat, wa mengkanat hijratuhu lidunya yusibuha, awi muratin yang kehuha. Tetapi sebaliknya, kalau hijrah itu dia niatkan lidunya, lidunya itu adalah dalam bahasa Arab bermakna liajli. Liajli artinya adalah karena Yani motivasi dia hijrah itu adalah karena dunia. Dan dunia itu adalah diartikan oleh para ulama bermakna daniah atau qoribah. Yaitu dekat dan hina. Karena dia adalah pendek dan karena dia adalah dekat. Karena dia adalah cepat sekali menghilangnya dari diri kita. Nah barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya atau meninggalkan suatu perbuatan maksiat itu adalah karena perkara duniawi yang ingin dia kejar, yang ingin dia raih, atau juga termasuk di antara contoh daripada dunia yaitu wanita awi muratin yang kihuha karena wanita itu kan bagian dari perkara duniawi. Nah, tetapi oleh Rasul dikhususkan bahwa dunia atau wanita seolah-olah dunia dan wanita adalah perkara yang berbeda. Padahal sebenarnya dunia itu adalah e, di dalamnya mengandung wanita kata e, Rasulullah SAW ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah bahwa dunia itu adalah kenikmatan atau tempat orang bersenang-senang dan yang paling baik dari itu adalah wanita yang salihah berarti menunjukkan wanita itu adalah bagian dari dunia dan hikmahnya kenapa wanita itu disendirikan oleh Rasul disebutkan di sini adalah mengingat bahwa fitnah wanita itu adalah di dalam hadis adalah besar. Kata Rasulullah SAW, Ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Kata Rasul, tidak ada satu madarat dan bahaya yang paling besar yang kutinggalkan di atas dunia dan permukaan bumi ini adalah daripada wanita. Nah, jadi wanita itu apabila tidak salihah, maka dia akan menjadi bagian daripada fitnah besar di atas permukaan dunia ini. Nah, para jemaah sekalian, para rekan daftar dimanapun Anda berada, kata beliau Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya itu, apakah ah, hijrah bermana berpindah, ataupun hijrah bermana meninggalkan, itu adalah dikarenakan motivasinya untuk perkara duniawi atau wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ilal ilama hajara ilaih. Yani hijrahnya adalah cukup dengan apa yang dia raih dari perkara dunia atau wanitanya. Nah, oleh karena itu, maka dalam perkara ini adalah sungguh bahwa hadis ini adalah sangat besar dan karena itu mari kita ambil berbagai nilai dan perkara yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran daripada hadis ini. Banyak pelajaran yang kita bisa sarikan dari hadis ini antara lain adalah pertama dari awal yang tadi saya katakan diriwayatkan oleh Imam Asyuyuti bahwa Rasul mengatakan hadis ini di atas mimbar. Nah, ini adalah pelajaran para jamaah sekalian bahwa seorang pemimpin jika ingin menyampaikan perkara yang penting untuk umatnya atau mungkin bisa jadi mengajari umatnya boleh menjadikan mimbar sebagai eh, wasilahnya, sebagai alatnya. Oleh karena itu pemimpin kemudian berdiri di atas mimbar seperti hanya Rasulullah SAW melakukan perkara itu. Menjadikan mimbar sebagai alat untuk mengajar, untuk menasihati itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang mimbar itu adalah bisa bervariasi. Ada mimbar bermakna berdiri, ada bisa mimbar bermakna duduk. Mimbar bermakna berdiri adalah mungkin yang kita sebut mimbar di masjid atau mimbar di lapangan ketika khutbah. Mimbar adalah dalam keadaan duduk adalah bisa jadi yaitu fungsi. Yaitu fungsi daripada mimbar itu adalah untuk mengajar dan ta'lim. Oleh karena itu seperti yang kita dengar ini adalah bagian juga daripada mimbar sesungguhnya. Nah, oleh karena itu menggunakan media seperti radio, seperti televisi, seperti media cetak dan seterusnya atau media elektronik yang lainnya itu adalah termasuk jangkauan daripada mimbar, yakni bahwa kita boleh menjadikan semua itu sebagai wasilah selama dia adalah tentu baik isinya maupun caranya tidak keluar daripada ketetapan atau syariat Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua adalah bahwa hadis ini adalah juga e, dikatakan oleh Rasul di awal hadisnya mengatakan ya ayuhan nas yaitu wahai manusia. Dan betul bahwa hadis ini tidak dikhususkan untuk orang tertentu, tetapi untuk semua manusia sejak zaman Rasul, para sahabat sampai dengan akhir zaman. Bahwa untuk perkara ikhlas ini bukan hanya para sahabat yang memerlukannya, tetapi semua kita juga adalah memerlukannya. Sampai dengan manusia sampai akhir zaman kalau ingin diterima amalannya maka harus dengan al-ikhlas. Nah, oleh karena itu Rasul mengemukakannya dengan perkara al-ikhlas eh, dengan perkara yang disebut dengan an-nas dan itu adalah mencakup semua lapisan masyarakat. Apakah itu adalah manusia yang tentu sudah muslim ataukah mereka adalah orang yang sedang didakwahi agar mereka menerima al-Islam dan kemudian Islamnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin menikahi seorang wanita yang bersyarat bahwa boleh menikah denganku asalkan kamu masuk Islam. Nah, jadi e, ini adalah perkara yang penting bahwa masuk Islam dan mendekatkan diri kepada Allah harus didasarkan kepada al-ikhlas dan ikhlas itu adalah menjadi syarat bagi diterima bahkan sahnya suatu amalan. Berikutnya adalah e, pelajaran yang kita bisa ambil daripada di sini adalah bahwa pelajaran itu tidak terbatas kepada orang yang tersangkut kasus dalam hadis tertentu. Misalnya di sini adalah tadi kita dengar bahwa tersangkut dengan kasus Ummu Sulaim atau Ummu Qais sehingga para ulama menyebutnya adalah muhajirnya itu adalah muhajir Ummi Qais atau Ummi Sulaim. Tetapi pelajarannya adalah ternyata untuk kita sekalian dan tadi saya sampaikan pada para uh, rekan dakta bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab bahwa pelajaran yang kita bisa ambil dan kita tarik daripada suatu nas baik Al-Qur'an maupun hadis itu adalah karena umumnya lafaz dan bukan karena fokus atau uh, spesifiknya suatu uh, eh, terjadi kejadian. <clears throat> Nah, oleh karena itu maka demikian pula dengan hadis ini bahwa pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa setiap muslim hendaknya beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan karena itulah dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Nah, para uh, eh, rekan dokter manapun Anda berada, pelajaran berikutnya adalah bahwa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu tanpa dia mengetahui ilmunya. Bagaimana dia bisa beramal kalau dia tidak tahu apa yang harus dia niatkan? Oleh karena itu, dia punya pengetahuan terlebih dahulu, baru dia kemudian beramal. Dan ini adalah merupakan karakteristik daripada ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam mengamalkan al-Islam ini adalah ada tiga perkara yang tidak boleh terpisah satu sama lain, yaitu yang pertama adalah al-iman atau keyakinan yang ada di dalam hati kita dan itu akan menghidupkan dan menumbuhkan adanya niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-iqrar bil lisan yaitu pernyataan mulut yang sesungguhnya merupakan praktek dari apa yang diinstruksikan oleh iman dan hatinya. Dan yang ketiga adalah amalan di mana amalan pun sama yaitu dia sesungguhnya merupakan prajurit yang dikerjakan oleh tubuh manusia yang sesungguhnya instrukturnya adalah hati dan imannya. Oleh karena itu tanpa itu maka tidak akan menjadi benar. Nah, para rekan-rekan maupun -rekan berada bahwa hadis ini sungguh sangat menentukan terhadap perkara wujudnya yang seperti saya katakan tadi. Eh, rekan -rekan sekalian bahwa ada juga perkara yang penting daripada hadis ini yaitu bahwa kalau kita ingin merubah suatu amalan yang mungkin menjadi kebiasaan hidup kita tetapi ingin dijadikan sebagai bernilai ibadah. Maka itu adalah dengan niat pembedanya. Misalnya kita mandi. Mandi itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Makan, tidur, itu kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita ingin ternilai menjadi ibadah, maka niatkan itu semua sesuai dengan tuntutan Allah, tuntunan Rasulullah SAW bahwa itu adalah ibadah, maka insya Allah Taala semua itu akan ternilai dengan ibadah. Nah, e, dengan mudah bahwa tidur kita menjadi ibadah, kemudian makan kita menjadi ibadah, kemudian e, makan kita semuanya adalah termasuk berpakaian, termasuk apa saja yang kita sebut tidak ada kaitan dengan amalan akhirat, itu adalah bisa dinilai ibadah karena kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, termasuk pelajaran daripada hadis ini adalah bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan dia berniat, kalau dia niatnya itu dan mengamalkannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dia terhalang dari mengamalkan perkara itu, artinya ada uzur untuk mengamalkan itu. Nah, karena dia sudah berniat untuk mengamalkannya, maka dia tidak akan lepas pula bahwa Allah akan memberikan ganjaran dan pahala kebajikan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, disinilah pentingnya berniat bagi kita sekalian. Berniatlah yang baik maka segala apa yang diniatkan oleh kita dengan baik itu akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Iya, baik. Ustadz, sebelum kita menerima pertanyaan dari rekan data semua di 8816363 ataupun melalui SMS di 081511107107 kita harus rehat untuk mendengarkan beberapa selingan yang berikut ini. Radio Data 107 FM. Baik, kita terima di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Putri. Kurang keras Pak suaranya Pak. Bapak Putri. Oh Bapak Putri. Iya. Di mana Pak? Di Cikarang. Di Cikarang. Silakan dengan Ustadz Ahmad Rofi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Pak Ustadz saya nanya tentang niat ya. Mm-hmm. Apakah niat itu boleh dilafazkan ya? Karena mm-hmm. ada sebagian ustadz-ustadz kita itu ya bahwa niat niat dilafazkan itu harus gitu. Mm-hmm. Jadi kalau tanpa dilaporkan itu jadi kurang kurang sempurna gitu. hmm Gimana bu Ustaz? Iya, itu saja ya, pertanyaannya. ya. Baik, iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Putri ya di Cikarang ini yang sudah berpartisipasi. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Dengan siapa ini Bu? Dari Umur Rahma di Kerawang. Umur Rahma. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Eh, saya tertarik sekali dengan kajian ini hmm. ketika saya mendengar bahwa ikhlas adalah sesuatu yang dibutuhkan ya. Hmm. Uh, selama ini saya selalu berusaha ikhlas, jadi uh, berusaha gitu ya bahwa harus ikhlas tuh harus itu. Tapi ketika mendengar kajian ini saya tertarik sekali, cuma sayang gitu ya penjelasan Pak Ustadz belum nyampe ke situ gitu, maksudnya belum nyampe hmm. bagaimana agar kita bisa benar-benar merasakan bahwa ikhlas itu adalah suatu kebutuhan gitu. Mm-hmm. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mm-hmm. <laughs> ya, ya. Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umur Rahmah ya di Karawang. Di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Pak Watiman nih Pak. Pak Watiman. Iya. Iya, silakan Pak. Ini mau nanya Katis nih Pak. Ini ada buku Katis kumpulan hadis-hadis pilihan Bukhari Muslim nih Pak. Mm -hmm. ya. Ini sokah apa enggak nih Pak? Karangan siapa Pak? Eh, penerbit ini Bandung nih Pak. Mm mm-hmm. -hmm. ini Bandung. ini Bandung ya? Iya. Mm mm-hmm. -hmm. ini Bandung. Mm -hmm. Itu saja. Sama, sama itu Pak. Misalnya saya masuk masjid pas lagi ada apa boleh sunat tahiyatul masjid apa enggak nih Pak? Oke. Salat tahiyatul masjid ya. Iya. Baik, terima satu lagi Pak. Satu lagi. Kita habis sholat subuh apa boleh tidur lagi apa enggak tuh Pak? Oke. Okay. Iya. Baik, terima, terima kasih, Pak. Bapak. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Putri dulu ini tadi <clears throat> sekarang mengenai niat boleh dilapaskan. Ya. Eh, memang kita secara turun-temurun nampaknya ya bahwa niat itu seolah menjadi satu faham <clears throat> bahwa e, setiap niat ibadah mesti kita nyatakan dengan mulut. Padahal seperti yang saya katakan tadi bahwa e, niat itu secara definisi apakah definisi secara etimologis yakni secara bahasa apalagi sebagaimana difahami oleh para ulama yang mereka tentu lebih dekat kepada sumbernya bahwa niat itu urusan tempatnya bukan di mulut hmm. tetapi di e, hati ya justru e, terkenalnya bahwa melafatkan niat itu adalah melalui mulut itu sebenarnya bukan dari kalangan perintis madhab itu sendiri. Justru datangnya itu adalah dari orang-orang yang mutahar, mutakhirin, orang-orang yang generasi-generasi akhir dari madhab baik itu madhab al-imam Abu Hanifah maupun madhabnya al-imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Tetapi justru <clears throat> dari kalangan muhakkikin dari madhab dua ini justru membantahnya bahwa yang benar itu adalah bukan dengan melafatkan tetapi dengan e, menyengaja di dalam hati. Bisa dibuktikan misalnya bahwa ada e, perkataan daripada misalnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tentu perkataan beliau adalah panjang tetapi kalau saya ringkas dikatakan bahwa wal jahru bin niyati wa takriruha manhiyun anhu melafatkan dengan jahar terhadap niat itu dan mengulang-ulangnya adalah terlarang. Wa fa'iluhu musiun dan pelakunya itu adalah termasuk bukan berbuat baik tetapi berbuat jelek begitu. Wa in i'taqadahu dinan faqad kharaja an ijma'il muslimin. Bahkan kalau meyakini bahwa niat itu harus dilafatkan itu adalah merupakan bagian daripada agama, bagian daripada Islam, itu adalah telah keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Di akhir perkataan beliau mengatakan bahwa id qad ittafaqal ulama'u ala annahu la yusra'ul jahru biha wa la tikraruha. Kata para ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan untuk menjaharkan niat atau mengulang-ulangnya. Nah oleh karena itu maka yang benar adalah tidak ada untuk melafatkannya tetapi cukup dengan dalam hati. Begitu juga para ulama yang lain tetapi cukuplah satu ya tadi. Jadi itu adalah pertama bahwa niat itu cukup di dalam mulut dan tidak perlu untuk diucapkan e, di dalam hati dan tidak cukup eh, tidak perlu dilafatkan melalui mulut. Bahkan kalau melafatkan dengan mulut bisa masuk dalam kategori terlarang karena tidak ada sunnahnya maka menjadi bid'ah. Hmm. Demikian. Kemudian yang kedua Ustaz, hmm. dari Umur Rahmah, ini hmm. bagaimana merasakan ikhlas adalah sebuah kebutuhan ya? E, pertama harus kita e, ketahui ya bahwa ikhlas itu bukan sepele. Kita mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Itu sesungguhnya perkataan yang mudah diucapkan dalam mulut, tetapi pelaksanaannya sebetulnya bisa jadi bertolak belakang. <clears throat> Nah, oleh karena itu tidak sedikit bukan saja dari kalangan kita yang mungkin ikhlasnya tipis ya. Tapi bahkan dari kalangan para ulama yang mereka sangat mujahadah untuk mengalahkan riak itu sendiri, mereka mengatakan seperti dikatakan oleh salah seorang imam bernama Sahal bin Abdullah kata beliau, "Laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas." li'annahu laisa laha fihi nasib. <clears throat> Kata beliau, tidak ada perkara yang sangat sulit dirasakan oleh jiwa daripada ikhlas. Karena apa? Karena si jiwa ini tidak punya jatah, tidak punya keuntungan daripada ikhlas ini. Oleh karena itu, maka dia berusaha untuk selalu membangkitkan riak supaya dia mendapatkannya. Karena kalau orang ria itu dia menganggap bahwa dia mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan pujian. Misalnya adalah mendapatkan sanjungan, misalnya mendapatkan kepuasan dan seterusnya. Mungkin uh, juga adalah tenar, mungkin namanya harum, mungkin namanya disebut-sebut dan seterusnya dan itu adalah secara fitrah manusia akan merasa ada unsur kepuasan. <clears throat> Tetapi jangan salah bahwa atau jangan lupa bahwa yang demikian itu justru akan merusak daripada keikhlasan itu sendiri. Nah, tentang bagaimana sebetulnya e, ikhlas itu harus sampai pada derajat kebutuhan. Nah, itu adalah e, tentu tadi kita tidak bahas ya karena e, singkatnya waktu, tetapi kalau saya ber, boleh berikan satu atau beberapa kiat. <clears throat> Pertama adalah bahwa satu kita ini adalah sudah sepatutnya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pada kita ini sekian banyak. Dari mulai adanya kita di dunia, dari mulai kita diberikan kemudahan, diberikan hidup, diberikan untung, berbagai anugerah Allah berikan pada kita. Maka dari itu sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah itu sebagai satu tanda terus eh, syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar <clears throat> terima kasih kita itu diterima oleh Allah maka disebutkan di situ harus adanya ikhlas. <clears throat> oleh karena itu kalau kita merasakan <clears throat> perlunya yang demikian itu maka e, kita ingin agar amalan kita diterima. Nah, agar diterima itu maka ruh tadi bahwa kita adalah butuh berterima kasih pada Allah sehingga kita kalau ingin diterima maka harus e, mempunyai ruh tadi itu maka itu yang pertama. Berarti harus ada ruh dari diri kita bahwa beribadah kepada Allah itu, berterima kasih pada Allah itu adalah suatu keharusan yang tentu harus bernilai dan diterima oleh Allah. Nah, itu tidak bisa diterima kecuali dengan ikhlas. Nah, karena itu ikhlas menjadi satu kebutuhan. Iya. Kemudian satu lagi mm-hmm. adalah bahwa e, agar kita ini bisa ikhlas adalah sesungguhnya orang atau siapapun yang kita harapkan e, memberikan kepada kita mungkin pujian, mungkin nilai e, materi, mungkin keduniaan apa saja itu, sesungguhnya dia sendiri berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita bisa katakan bahwa kenapa kita berharap dari sesuatu yang sesuatu itu adalah berada dalam genggaman Allah. Kita langsung saja berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik dan itu adalah tentu tidak bisa dibanding dengan apa yang diarahi dari manusia. Iya. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Watiman. Ini menemukan buku kumpulan hadis. Ini hmm. apakah hadis-hadis sohi? Tapi ini Bukhari dan Muslim ya. ya. Gimana Ustaz menanggapi hal ini? e, <clears throat> begini Pak ya, jadi kalau betul bahwa buku itu adalah koleksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, maka yakini bahwa hadis itu adalah termasuk sahih. Hmm. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis apabila sudah diriwayatkan dan sudah disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu adalah termasuk sahihnya itu nomor atau setelah Al-Quran itu langsung hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hmm. Jadi jangan ragu, itu adalah betul. Tinggal kita yakinkan betul tidak bahwa itu adalah berasal dari Bukhari dan Muslim. Jangan sampai menisbatkan kepada Bukhari dan Muslim padahal dia bukan. Nah misalnya adalah e, kalau di situ ada judulnya Pak. Ada misalnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu judul bukunya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Uh, buku itu adalah uh, ditulis oleh uh, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan di dalamnya adalah menghimpun semua hadis yang sepakat Al-Imam Al-Bukhari dan imam Muslim meriwayatkannya dalam kedua sahihnya. Hmm. Jadi itu adalah uh, insya menjadi rujukan dan menjadi sandaran untuk kita sekarang karena dua-duanya adalah sahih. Yeah. Ini pertanyaan yang kedua apa harus dijawab atau gimana Ustaz? Karena mungkin uh, tentang sholat ya. masjid. Ini ketika azan berkumandang, -hmm. kemudian tahiyatul masjid ini apakah harus kita lakukan? Ya. Eh, apa Pak kalau kita jawab supaya jelas ya. Oke, kemudian yang ke selanjutnya ini Ustaz -hmm. tentang habis salat subuh tidur lagi. Mm, ya. ya. Ustaz. Eh, tentang tahiyatul masjid sebetulnya adalah eh, perintahnya jelas dari Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid" fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Jika kamu masuk ke dalam masjid maka e, kamu jangan duduk kecuali e, melakukan ruku terlebih dahulu dua kali, yakni dua ruku, yang maksudnya dua rakaat. E, hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita diajarkan oleh Rasul untuk tahiyatul masjid. Hmm. Nah, tetapi jika muazin sedang azan, maka kita tidak boleh melalui sunnah yang lain yaitu mendengarkan azan dan menjawab e, perkataan yang diserukan oleh muadzin. Nah, oleh karena itu, apabila muadzin sedang azan, maka kita dengarkan, kita diam, tidak sholat, tidak baca Quran dan seterusnya, tetapi kita dengarkan azan dan apabila kita selesai mendengar muadzin azan, itu lalu kita jawab e, azan tadi itu. Nah, setelah e, azan tuntas, baru kita bangkit untuk sholat. Hmm. Nah, jadi jangan duduk dulu, kita berdiri dulu begitu. Sampai dan azan itu selesai, baru kita berdoa setelah azan, lalu setelah itu adalah sholat tahiyatul masjid, lalu kalau mau disambung dengan sholat qobliyah begitu. Mm -hmm. Itu adalah yang tepat demikian. Iya, kemudian nah, yang nah, hmm, ya. subuhnya ya, juga. Ya, betul. Yang terakhir adalah masalah ba'da subuh ya. Hmm. Sebenarnya ada hadis kita dianjurkan untuk tidak tidur hmm. setelah subuh itu matahari saja, fajar saja menyingsing lalu kita e, tertidur ya. Kata Rasulullah SAW, Barakallahu hadil ummah fi bukuriha. E, maknanya adalah doa, artinya adalah ya Allah berkahilah umat ini pada waktu paginya. Nah, orang-orang ingin mendapatkan berkah, malah dia tertidur berarti nggak kebagian berkah nanti. Hmm. Oleh karena itu maka e, dianjurkan <clears throat> agar pada sholat subuh itu digunakan untuk yang bermanfaat, mungkin baca Quran, mungkin olahraga, mungkin perkara yang bermanfaat, kecuali kalau seandainya sangat lelah dan kemudian membutuhkan istirahat agar aktivitas berikutnya menjadi bergairah, hmm. maka itu adalah tentu tidak dilarang karena e, akan termasuk bagian dari preventif ya, agar dirinya tetap sehat, tetap bugar, kemudian bisa melakukan aktivitas dengan optimal. Demikian. Iya. Baik, untuk rekan data yang lainnya silakan masih kami nantikan terus partisipasi Anda. Hubungi kami di 0218816363 atau SMS di 0815111107107. Kita masih bersama Ustaz Ahmad Rofi LC dan sudah ada di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dari Pak Sarto Cikarang. Pak siapa Pak? Sarto. Pak Sarto di Cikarang ya? Iya. Oke, silakan Pak. Ini masalah jamu Pak. Kalau yang beralkohol itu benar hukumnya? Jamu. Iya. Yang beralkohol ya? Niatnya niatnya untuk jamu aja. Oke. Iya, terima kasih Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarto ya di Karawang. Di belakang Pak Sarto kita sapa kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Abu Zahra. Abu Zahra. Di mana Abu Zahra? Pondok Ungu. Pondok Ungu ya? Iya. Silakan Abu. Ya, itu ada doa ya yang bunyi Allahumma. Abu Zahra kecil sekali suaranya. Kurang gede ya? Iya. Nah, doanya. Doanya gini, Allahumma inni mm -hmm. al'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mm -hmm. Itu ilman apa ilman nafi'a wa rizqan halal, pakai halal enggak tuh tadi ya? Hmm. Ya misalnya uh, Allahumma inna as'aluka ilman nabi ya rizqan halan taiba wa amal mutaqabbala atau cukup warizkan taiba saja tadi ya. Hmm. yang mm-hmm. pertama tadi ya. Uh, yang kedua ini masalah sholat eh, sunnah ya. Uh, sebelum ke masjid kita kan sholat subuh dulu tadi ya. Hmm. Yang sholat kuliah ya, subuh. Hmm. Ya, karena kan kalau sunnah yang terbaik di rumah tadi ya. Hmm. Kalau setelah kita sholat kuliah subuh di rumah, kalau hmm. kita masjid sebelum komat gitu, bolehkah kita tahiyat masjid lagi? Kan? Sementara kita di rumah sudah sholat kuliah subuh gitu kan. Hmm. Maka hmm, hmm. itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Abu Zahra dari Pondok Assalamualaikum. Assalam. Dengan siapa Pak? Dengan Rido di Bekasi. Pak Rido di Bekasi ya. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ini mengenai sholat subuh kalau pakai kunut gimana ya tadi? ya? Sholat subuh ya? Iya. Oke, okay, itu saja. Iya. Makasih. Baik, sama-sama. Radio Data 107 FM. Kita langsung jawab pertanyaan dari Bapak Sarto ya di Cikarang tadi mengenai jamu ini yang beralkohol gimana nih Ustaz? Uh, Pak Sarto, tentang jamu yang beralkohol ya itu adalah bahwa para ulama eh, mengikuti hadis dengan merumuskan suatu kaidah. Kaidahnya adalah kata mereka ma askaro kasiruhu faqaliluhu sawa. Hmm. Bahwa perkara yang membuat dalam jumlah yang besarnya menjadi mabuk, maka yang jumlah sedikit pun menjadi sama. Dia adalah uh, tidak boleh. Hmm. Dalam hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr disebutnya. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi eh, berdasarkan perkara itu adalah bahwa kalau seandainya si alkohol ini untuk dipakai sebagai obat luar, maka itu adalah boleh. Hmm. Tetapi kalau untuk dikonsumsi, apapun alasannya adalah maka tidak boleh. Jadi jamu misalnya adalah kalau dia mengandung alkohol atau obat atau apa saja mengandung alkohol, maka dia adalah tidak dikonsumsi. Cari obat yang sejenis yang tidak beralkohol. Hmm. Tapi kalau untuk dipakai misalnya di tubuh ataupun e, di baju itu adalah termasuk tidak najis. Mm-hmm. Jadi na, tidak najis untuk dipakai tetapi haram untuk dikonsumsi. Demikian. Iya. Kemudian pertanyaan dari Abu Zahra di Pondok hmm. tentang hmm. yang tadi saat halalan Taiwan di apa ini riskon wasian ya? Ya. Silakan. E, Abu Zahra ya di Pondok Eh, doa tadi itu yaitu Allahumma in as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Kemudian uh, uh, apa namanya? Uh, wa amal mutaqabbala tentang kalimat rizqan wasi'an itu itu adalah uh, redaksi dari Rasul. Hmm. Dan itu adalah doa itu doa disebut dengan maksur yakni doa yang berasal dari Rasulullah SAW dan riwayatnya adalah sahihah. Oleh karena itu, maka tidak boleh dirubah, biarkan saja redaksinya seperti itu. Hmm. Nah, jadi ya Allah berikan aku, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian e, rezeki yang lapang dan kemudian amalan yang diterima. Nah, adapun tentang rezeki yang e, eh, taib itu adalah tentu e, karena apa? Karena rizki yang kita dapatkan itu sudah pasti halal dan toyibnya. Hmm. Nah, yang halal dan toyib itu minta dilapangkan, itu maksudnya. Hmm. Jadi bukan berarti kalau kita memohon rizki yang lapang, itu rizki yang halal dan halal masuk. Rizki yang kita harus konsumsi itu, yang kita pakai itu adalah rizki yang halal dan Taib. Nah lalu kita minta pada Allah rizki yang halal dan taib itu dilapangkan. Hmm. Nah begitu. Jadi sudah terdefinitif di dalam makna hadis itu adalah bahwa yang kita mohon pada Allah itu ya Allah berikan padaku rizki yang halal dan taib dan lapang. Hmm. Jadi sudah mafhum di dalam eh, apa namanya makna karena kalau wasian tidak halal dan taib maka bertentangan dengan syariat. Yang benar dengan syariat itu adalah halal toyib lalu kita minta dilapangkan. Hmm. Nah, itu adalah tentang uh, doa ya. Jadi teruskan hadis itu dan bersering tetapi jangan dirubah redaksinya karena itu adalah bukan wewenang kita. Hmm. Dari Rasulnya sudah demikian. Iya. Ya. Kemudian mengenai qobliyah subuh ini kan hmm. di rumah. Ya, ya. Kemudian ketika berada di masjid, apakah kita mesti harus melaksanakan tahiyatul masjid Iya, betul. Eh apa namanya e, sunnah tadi tentang menghidupkan sunnah sholat sunnah di rumah itu hmm. itu betul sekali kata Rasulullah SAW Sallu fi buyutikum wala taj'aluha maqabir. sholatlah kalian di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Oleh karena itu sholat sunnah di rumah. Nah, kemudian e, ketika datang ke masjid masih ada waktu untuk apa namanya sampai dengan koma tentu kita tidak boleh langsung duduk, langsung kita tahiyatul masjid. Nah, kalau seandainya ketika kita sholat tahiyatul masjid itu tiba-tiba komat misalnya, maka sunnahnya adalah kita batalkan sholat itu lalu kita ikut berjamaah bersama imam. Jadi tidak e, meneruskan sholatnya sampai dengan dia selesai, walaupun si jamaah sudah mulai takbiratul ihram dan lebih dari itu. Jadi yang benar adalah teruskan tahiyatul masjidnya karena e, komat belum terjadi. Kalau sampai dengan eh, salam belum komat berarti alhamdulillah sholat kita sempurna, artinya bisa kita tunaikan sampai dengan utuh. Kalau seandainya sholat kita belum sempurna, kemudian sudah komat, maka kita sudah dicatat. Karena tadi saya e, kita bahas kan bahwa niat kita kan ingin menyempurnakan. Hmm. Hanya di jalan ada uzur. Uzurnya itu adalah terhalang untuk dengan melalui komat tadi itu. Sedangkan sunnahnya apabila sudah komat tidak boleh ada sholat sunnah. Maka kita batalkan sholat sunnah dan kemudian ikut e, berjamaah. Nah, ini adalah berpindah dari sunnah ke sunnah. Hmm. Dua sunnah yang kita dapatkan dan itu insya Allah taala utuh. Jadi demikian. Iya. Dan pertanyaan dari Pak Rido di Bekasi ini masih kaitan dengan sholat subuh, mm -hmm. tapi bagaimana dengan kunut nih, Ya e, tentang kunut ya itu adalah sesungguhnya yang difahami oleh Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari e, kata beliau bahwa hadis yang mengatakan tentang la yazalu ar-rasulu yaknutu hatta faraqad dunya bahwa Rasul itu tidak pernah meninggalkan kunut sampai dengan beliau berpisah dengan dunia itu kata beliau maksudnya adalah tulul qiyam. Tulul qiyam maknanya adalah berdirinya yang panjang, yang lama. Hmm. Berarti kalau begitu kunut itu maksudnya adalah berdirinya yang lama. Sholat rakaat pertama lama, sholat rakaat kedua lama. Sholatnya normal seperti biasa. Hmm. Adapun doa untuk kunut maka yang diajarkan oleh Rasul dalam riwayat dan tidak bisa kita pungkiri bagi mereka yang memahami tentang hadis dan fikih adalah bahwa kunut itu adalah kunut nazilah. Hmm. Kunut nazilah itu adalah kunut yang disebabkan oleh karena kaum muslimin mendapatkan musibah begitu hmm. maka e, mereka dicontohkan Rasul melakukan kunut dan itu tidak hanya subuh saja tetapi di setiap lima waktu sholat subuh, lima waktu sholat itu kunut terus. Hmm. E, dan itu lamanya adalah satu bulan. Setelah itu selesai. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu, adapun kunut subuh, e, Pak e, tadi Pak siapa? Pak Rido. Pak Rido ya itu adalah maka bapak jangan kunut. Tetapi maksudnya adalah bapak memperpanjang sholat subuh itu sehingga lebih lama dibanding dengan sholat-sholat lainnya. Demikian yang difahami oleh para ulama. Iya. Baik, kita ke SMS dulu di 0815 11 Ini uh, tentang apa ya? Uh, sebentar ya. Orang yang akan sholat tahajud haruskah tidur dahulu? Kalau tidak tidur dulu bagaimana ini Ustaz? Apakah sama hmm, tahajud hmm. dengan Qiyamul Ail? Itu pertanyaan yang pertama. Hmm. Kemudian... Uh, ini pertanyaannya saya harus cari dulu <laughs> sebentar ini saja. Hmm. Ya. Dari Pak Zamhari di Jatiluhur Purwakarta, apakah ada contohnya apa ya ini? Aduh pertanyaannya banyak sekali yang hmm. uh, di luar tema kita ini mungkin kita harus uh, bacakan dulu mungkin di, dijawab dulu saat ya, yang tadi. Ya, ya. Uh, <clears throat> tahajud atau disebut juga dengan qiyamul lail uh, itu adalah e, sholatnya sama. E, Qiyamul Lail artinya adalah bangun di waktu malam. E, tahajud juga adalah sholat malam. Nah, kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, Rasul mencontohkannya pada kita adalah bahwa Rasul itu tidur sampai dengan pertengahan malam. Hmm. Nah, kemudian Rasul bangun dan melakukan namanya qiyamul lail atau tahajud yang kita dengar istilahnya sekarang. Hmm. Sampai dengan eh, kira-kira e, seperenam malam. Nah, dari mulai seperenam malam sampai dengan subuh Rasul tidur lagi. Nah, e, jadi kita kalau mengikuti itu maka e, memang Rasul mencontohkannya seperti itu. Hmm. Tapi kalau seandainya itu adalah e, tidak memungkinkan maka e, kita boleh satu dengan mempunyai kiat sebagai berikut. Satu, kita sholat witir sebelum tidur minimal satu rakaat. Lalu setelah itu tidur. Atau misalnya sebelum tidur kita adalah berdoa pada Allah ya Allah eh, bangunkan saya untuk sholat malam. Berniat berdoa pada Allah agar dibangunkan di waktu malam. Apabila dia bangun, maka kemudian sholat malam. Nah, jadi dua-duanya bisa dilakukan. dua bisa dilakukan. Jadi kalau e, dilakukan tahajud atau berdiri di malam hari untuk sholat itu adalah tanpa tidur, itu yang kemudian kita kenal dengan qiyamu Ramadan. Yaitu e, sholat di bulan Ramadan yang kita sebut dengan tarawih. Tapi kalau qiyamul lail itu adalah seyogianya dilakukan setelah tidur. Nah, kalau dilakukan sebelum tidur, maka itu namanya bisa jadi witir. Witirnya saja. Iya. Baik, kemudian dari Pak Hartoyo di Bumiagara Bekasi, hmm. Pak di mana batasannya antara niat dan nazar? Dan bagaimana jika tidak dilaksanakan? Niat dan nazar. Iya, nazar. E, dua perkara yang berbeda ya, bahwa niat itu itu adalah satu tahapan dalam suatu amal, satu amalan sedangkan nazar adalah amalan. Hmm. Berarti adalah nazar butuh niat. Sedangkan niat belum tentu nazar. Hmm. Begitu. Nah, oleh karena itu e, perbedaannya adalah bahwa niat itu adalah syarat sah bagi suatu amalan. Hmm. Jadi kalau nazar itu adalah dia mengatakan bahwa apabila dia misalnya diterima dalam suatu pekerjaan atau dia bisa menikahi seorang wanita atau dia lulus maka dia akan begini dan begitu itu namanya nazar berarti kalau misalnya kita nazar tanpa niat nggak boleh nah e, nazar itu belum belum termasuk perkara yang e, dia adalah merupakan suatu amalan hmm. nah oleh karena itu e, semestinya kalau kita mau mengatakan bahwa dia bernazar hmm. dan nazar itu adalah dalam ketaatan pada Allah, maka ketika akan bernazar itu dia berniat. Hmm. Nah, jadi eh, sekali lagi saya katakan sudah di awal, saya katakan bahwa nazar itu butuh niat. Hmm. Berarti ketika akan bernazar, kita berniat pada ya Allah, eh, saya jika begini begitu, maka begini. Hmm. Itu adalah dalam hati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romli. Untuk pertanyaan pertama dari Mei dulu di Jakarta ini tentang surat Fatir ayat 8 Ustaz. Iya. Eh kalau diperhatikan ya, hmm. kata Allah SWT dalam surat Fatir ayat 8 ini eh, dalam bentuk pertanyaan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun e, berbentuk pertanyaan apakah orang yang dihiasi hias bagi orang itu pekerjaan amalannya itu adalah su yaitu jelek tetapi roahu hasana orang itu melihatnya baik hmm. dia ini perkata eh, perbuatan ini jelek sebetulnya menurut syariat hmm. tetapi orang itu melihatnya adalah E, baik. Kemudian Allah adalah menyesatkan yang Allah kehendaki, memberi hidayah orang yang Allah kehendaki, lalu Allah larang di akhirnya. Janganlah jiwamu pergi bersama mereka dalam keadaan hasarat, yakni penyesalan. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dari apa yang mereka perbuat. Eh, yang harus ditangkap karena ini perlu tafsiran tetapi eh, supaya ringkas ya adalah hati-hati dengan suatu perbuatan itu bahwa baik dan buruk itu adalah bukan menurut kita hmm. menurut nafsun menurut jiwa kita menurut hawa nafsu kita baik dan buruk itu adalah harus sesuai dengan koridor Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Kala itu adalah baik, walaupun menurut manusia buruk, kita harus nyatakan bahwa itu adalah baik. Iya, baik Ustadz, karena berhubung waktu kita sudah selesai ini, hmm. masih banyak sebenarnya SMS yang belum kita bahas. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan kembali pekan depan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya ya. dan juga uh, talim kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan rekan semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan data untuk anda rekan yang sudah berpartisipasi baik melalui SMS ataupun juga lain telepon. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama saya Fauzama dan juga rekan Bagus Kuncoro mengucapkan sekali benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami yang bertugas. Kita tutup kajian malam kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.